Safir sepakat bahwa masjid yang Allah maksudkan pada ayat tersebut adalah masjid pertama sepanjang sejarah Islam yang dibangun langsung oleh Rasulullah pada tahun pertama Hijriah atau tahun 622 Masehi. Masjid legendaris yang letaknya 5 km sebelah tengah Madinah itu bernama Masjid Kuba. Masjid Kuba memiliki 19 pintu, tiga di antaranya merupakan pintu utama terutama di dalam pintu besar dan menjadi tempat masuk para jamaah ke dalam masjid. Dua pintu diperuntukkan untuk jamaah laki-laki, sedangkan satu pintu lainnya sebagai pintu masuk jamaah perempuan. Masjid Kuba telah beberapa kali mengalami renovasi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz Al-Jisman mengajak gubernur Madinah dan mengumumkan rencana perluasan kembali masjid ke Serba-serba haji 1434 Hijriah haji yang didukung oleh khas Timur Tengah pusat oleh-oleh haji dan umroh energi 92,3 FM Jogja Inspirasi Keluarga Indonesia Nikmati pengabdian dengan bercinta Alhamdulillah selamat malam sahabat dan jalan Yogyakarta yang ada di rumah maupun sedang berada di aktivitas Anda pekerjaan Anda malam hari ini menyapa kembali sahabat anda pelajaran kita malam hari ini akan menemani anda tentunya dalam program Solusi Sehat ala Pondok Holistik Indonesia yang nanti dalam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Nah, tentunya tidak sendirian, sudah ada narasumber dari Pondok Holistik Indonesia yang akan berbagi ilmunya, berbagi wacana sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan para badan jasa yang sahabat dan lakukan di malam hari ini. Ada Mas Satrio yang sudah ada di studio yang Jalan Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Satrio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik malam hari ini Mas Satrio. Alhamdulillah. Baik luar biasa. Malam hari ini kita akan lanjutkan ya uh, materi kita di pekan yang lalu seputar bahasan rokok bahaya ini. sudah disampaikan beberapa sahabat yang juga menjadi sangat menakutkan saat kita tidak pernah paham mengenai uh, eh, apa sih yang terjadi dengan perokokan itu Ya, karena memang uh, seperti yang saya bilang ketika sahabat yang datang ke polres Indonesia ya memang tidak ada orang yang mati berapa satu batang ada nah, perlu miliaran batang atau mungkin perlu beberapa ribu batang untuk bisa membuat orang itu dan masyarakat akan buruknya kan ya namun bukan berarti hanya ramalan kemudian dalam ada sumber negatifnya dirasakan dulu sudah terlambat untuk disadari yang gitu nah, tentunya pada akhirnya kita akan tersampai pada sebuah kesimpulan bahwa sebetulnya seandainya kita bisa menulis ulang gitu ya

pentingnya bagi orang-orang besar kita, apalagi mengingat bahwa memang kita ini sedang uh, ada di tahapan di mana kita punya potensi nanti memiliki cadangan generasi muda yang sangat banyak di tahun 2020 kalau ternyata tidak kita bina dari sekarang bahwa kita tidak kenal sama generasi muda ini gitu ya maka nanti tahun 2020 kita hanya akan dipenuhi dengan orang-orang muda yang mungkin kesehatannya kurang optimal pikirannya kurang optimal, mungkin uh, eh, yang kurang optimal dan sebagainya. Maka apa apalah artinya di generasi muda nanti tahun 2020 bila tidak ada value yang positif yang bisa membawa negeri ini menuju ke kondisi yang lebih baik lagi seperti itu ternyata walaupun rokok cuma berapa senti ukurannya tapi dampaknya luar biasa sekali ya berapa senti itu kalau seribu apa ya bisa <laughs> terkeliling Indonesia nih ya baik sama tadi silakan malam hari ini bahasan kita melanjutkan pertanyaan yang lalu ya masih seputar rokok dan kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan sahabat yang sudah masuk di pekan lalu yang belum terjawab ataupun anda juga boleh berkonsultasi di malam hari ini mengenai rokok ataupun permasalahan kesehatan lainnya silakan di nomor ini terbuka lima ataupun SMS silakan ketik nama spasi usia spasi tempat jauh ciri sahabat kirim ke tiga kita bacakan pertanyaan pertanyaan ini ya Mas Satrio dari Ibu Ana kalau racun-racun di tubuh apakah bisa keluar lewat BAB kalau minum air putih hangat setiap hari apakah baik ada nah, dua pertanyaan ya, baik salah satu pengaruh batin memang dengan PAT dan dengan yang lainnya juga bisa oleh urin kemudian batuk eh, karena keringat ya, itu semua juga bisa imas dan sebagainya itu semua bisa nah dari itu seringkali ketika kita pada eh, Indonesia kedatangan pasien bukan yang istilahnya datang dari gitu. ya kita ini memang bekamnya bukan hanya sekedar bekam saja gitu pemerintah Indonesia ini di misalnya dilaksanakan itu memang benar-benar bukan sekedar orang datang kemudian kita kuat kita koreng dan lainnya selesai tapi ada kontrol-kontrol tubuh terutama yang terkait dengan fungsi detox yang kita aktifkan di sana dan gitu nah insya Allah dengan uh, metode yang istilahnya bisa baik ini gitu ya mau pengeluaran melalui BAD, urin atau mungkin keringat batuk dan ibu sini bisa semakin maksimal. Jadi ada orang datang untuk pilot uh, eh, tempat kami, setelah buka pilot itu tapi pilot kami menjadi maksudnya keluar makin banyak itu uh, kejadian buruk sering terjadi di tempat kami. Kalau orang kan mungkin mestinya pilot ini penyakit, jadi kalau sembuh itu artinya hilang hilang pilotnya, bukan tambah pilot. Kita berpikir bahwa ini tidak tapi ada tendang beginian di dalam kita, ya. tapi tidak boleh begini. Jadi kalau sembuh sembuhnya kalau udah ketahuan semua, pemikirannya seringkali terbalik gitu seperti itu batuk pun begitu batuk Saat batuk maka kalau batuk iya kalau batuk itu kan tujuan untuk mengeluarkan zat yang tidak bisa dikeluarkan dengan tekanan biasa harus diberikan tekanan yang lebih besar sehingga orang jadi batuk maka udah lagi yang di dalam itu tidak bisa sembuh seperti itu Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, kalau minum air putih hangat setiap hari, nah itu apakah bagus untuk tubuh? Air putih hangat tambah sangat sarankan kepada orang-orang yang sering konsumsi minyak ya gitu ya jadi kalau dalam tahap uh, datang ke Malaysia ke Indonesia kemudian ambil entah itu tes holistik health analyzer atau mungkin tes diagnosis analisis ya tes analisis darah atau ambil tes radiologi atau speleologi kalau kita temukan ada lembab ini kita akan sarankan untuk minum air putih harian tanpa membuat tubuh stres tadi tuh body stress jadi normal ya nggak apa-apa justru malah diajarkan bagi yang makan minyak gitu iya bisa kita paham sih terima kasih Bu Ana pertanyaan tahun lalu ini ya baru kita bahas malam hari ini terima kasih kemudian ada pertanyaan lagi mas dari sahabat Atin ini juga pertanyaan pertanyaan lalu yang ingin saya tanyakan kenapa mas kalau bicara terlalu lama terlalu banyak bicara ini suaranya sahabat Atin ini menghilang seperti ada mereka juga seperti banyak beban. Ya, itu yang pertama. Kenapa? Yang kedua, ini kalau bagi tema Kalau melihat TV adegan sedih, itu rasanya ingin nangis. Kalau itu normal ya. Kalau adegan sedih mah ketawa, wah itu bahaya ya. Apalagi kalau melihat orang menangis, nggak bisa nahan air mata juga. Nah, ini kira-kira kenapa kondisi seperti ini? Apakah karena sejarah psikologi atau mungkin secara medis bisa dijelaskan secara holistik? Masih ada solusinya. Terima kasih. Tapi kalau dari untuk batin di kanan di sesi selanjutnya. Silakan sahabat nanti malam hari ini kita membahas masih mengenai pekan yang lalu ya rokok, tapi bahasan kita lebih luas kali ini kita akan bahas pertanyaan sahabat nanti yang dikirimkan pekan lalu dan juga yang hari ini malam ini mau mengirimkan pertanyaan silakan di 0815786693 yang mau telepon di 02748884205. Kami akan kembali setelah informasi dari relawan kami. Berikut ini. seluruh aspek kehidupan manusia dapat mengatur kemakmuran ekonomi, aman bagi itu makannya banyak tapi kok bawaannya minus terus minus ya udah periksa darah sih tapi gak ada apa-apa tuh aku sakit apa ya pak tidak tahu pak aku tuh udah lupa lupa aku untuk masalah listrik Oh, iya ya. sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan, maka Allah berfirman kepada para malaikat, catatlah bagi hambaku ini pahala seperti yang biasa dia lakukan ketika dia sehat. Hadis riwayat Indonesia dan MJFM Yogyakarta malam hari ini menyapa Anda sahabat lagi menemani aktivitas santai Anda bersama keluarga yang sedang makan malam mungkin ataupun masih beraktivitas dengan kerjaannya seharian ini semoga lancar dan tetap sehat selalu insya Allah tetap semangat dan kali ini Reza sudah ditemani Mas Satrio ya 0814288425 SMS di 0815786923 bebas permasalahan apapun yang Anda keluhkan insya Allah nanti akan diberikan solusi-solusi ataupun nanti Anda boleh konsultasi langsung jadi pertama ada dua kemungkinan pertama ada kepanas ada panas ya ada panas di paru-paru yang menyebabkan uh, kita tidak bisa uh, mudah sekali merendah tenggorokan kita karena saya juga sering banyak berbicara atau mungkin pada sisi yang lain karena ada kanker galet di tenggorokan yang kayak ini udah mulai stres gitu ya itu sangat rentan terhadap kalau kita bicara terlalu banyak kan gitu. kalau yang kita pertama itu mungkin terlalu sering begadang atau kurang begadang oh, tidur telat ya sering tidur telat di malam hari kemudian kita bisa karena sering terlalu banyak bahaya gitu ya atau kemudian kita terlalu banyak aktivitas juga nah kalau yang berat biasanya ini selain daripada makan makanan berlemak dan uh, eh, pedas ya ini mungkin juga sering kali dipengaruhi oleh uh, kalau jadi orang muslimah apa-apa harus terjadi harus harus harus harus maka nanti ini akan menimbulkan stres dan harus kita fokusin juga karena dulu nanti dilanjutkan aja bersama tapi kita akan telepon 884205 solusi sehat Assalamualaikum dengan kabar siapa di mana? Sahabat Juli, silakan dengan mata biaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau di dalam Indonesia kalau perkataan jawabannya kita bahasa bahasa Indonesia ada kemudian ada rasa um, rasa sesak di dada ini juga bisa diakibatkan karena paru-parunya yang masih memang gitu ya ada penumpuan lembab di paru-paru ini juga sama kayak yang tadi yang pertama terlalu banyak pedas terlalu banyak gula mungkin ya coklat minyak dan sebagainya apa memang dari segi risetnya terlalu panas dikatakan sama yang tadi punya sifat uh, gangguan emosional tersebut sehingga kondisi terpau lebih normal jadi kemungkinan itu juga kemudian yang kedua tadi akan nonton film sedih kok oh, nah, orang nangis sedikit nangis nah ini berarti ada kemungkinan memang ada eh, dua hal karena memang entah paru-parunya atau jantungnya secara fungsional di uh, kedokterannya nah itu mengalami gangguan fungsi saja dia mau cenderung polis gitu ya itu ada bisa jadi kita punya sekali atau mungkin dari secara umum ya ada pembiasaan sering dengan programnya loh mungkin mungkin gitu ya sehingga yang mendominasi pemikiran kita ya karena udah lah karena tidak ada singkatan mulai kayaknya sudah ini banget kita bisa kuasain itu dan kalau kuasain yang lain yang lebih menyenangkan insya Allah lebih baik kalau kita akan jaganya inspirasi kita mencantumkan berarti ya mungkin ada solusi dari sehari mungkin secara solusi baik yang pertama itu dan menghindari penyebabnya makanan pedas, berminyak, atau kaya yang terlalu berlebih itu yang pertama yang kedua kemudian beristirahat dengan orang beli sehat lebih awal yang ketiga kalau memang antimoni itu terlalu berisiko di tubuhnya maka udara yang tidak bersahabat bagi tenggorokan kita kemudian negara kita ini kan paling jalan melindungi ya kita mungkin kalau dandan uh, pakai jaket bagus baju bagus sama bagus gitu ya tapi kalau untuk leher sekarang kita lupa kenapa tempat pakai di dalam orang sakit kan gitu ya ini kalau kan kita tidak ada perlu gunakan pelindungan energi karena itu untuk menghangatkan kondisi leher sehingga tidak perlu terlalu susah untuk menjaga kehangatan di leher ini sangat penting juga jadi nggak harus ya mungkin akan dibilang oh, ada orang sekarang yang ya, nggak apa-apa lagi apa-apa tapi tapi mungkin kita sehat itu orang iya, iya, iya. yang lagi kalau tadi ya ini pertanyaannya sudah terjawab insya kemudian kalau terhadap jenis kalau menghirup ada berapa sedikit aja jadi emosi ya kenapa ya jadi memang salah satu aset makanya merupakan salah satu American yang bersahabat ya bukan orang bukan sahabat tulis mungkin secara umum tubuhnya punya different panas gitu ya sebagaimana sudah kami uh, analisa dan beberapa kali kita serang di MKM kemudian memang apa itu kita perlu dengan wah saya harus menunda saya mau harus menunda dan kekurangan kemampuan untuk menghadapi sebuah kondisi yang di luar daripada apa yang kita inginkan. Nah, maka gabungan dari kedua kesemuanya itu itu akan menyebabkan reaksi yang sangat hebat luar nah, biasa. Terus bagaimana solusinya ya? Pertama, dihidang itu. Kita kalau lupa tapi dihidang itu. Uh, jauhi hal yang merugikan diri kita, tapi jangan terlalu marah karena hal itu dari kita ini terbaik kalau bisa tapi ya nggak mau pakai aja ini bisa coba pakai masker ya mas kalau kemana-mana ya jenis kita kalau pertanyaan dari eh, sahabat siapa ini tapi pekan lalu tidak ada namanya mas ini kalau bergerak sendinya sakit apakah termasuk peradangan sendi terus bagaimana caranya supaya tidak sakit sendinya makan apa yang cocok buat kesehatan sendi benar-benar bisa dipastikan sendiri ya di memang ada kemungkinan uh, eh, sendiri ini uh, mengalami sebuah pemangkakan gitu ya Jadi eh, yang uh, pasti ini sendinya berada atau akadnya nah, Kalau kita biasanya akan menanyakan tiga hal pertama ini sama apa rasanya panas tidak kan gitu ya. kemudian apakah ada rasa lembab atau memang ada uh, rasa yang sangat tajam kan gitu ini semua berbeda itu ada saja ini yang pertama yang panas gitu ya yang pertama kita katakanlah itu sudah pada dan maka bagus kita adalah uh, memasukkan sering dalam tubuh kita nah, itu tetap tetap daripada yang namanya buah-buahan gitu. kemudian uh, kemudian eh, yang kedua adalah satu peradangannya selesai kita perlu memberikan yang namanya masuk dalam tubuh kita ini dapatkan daripada sumber ulama yang baik dan seterusnya kalau ini memang mengandalkan protein yang didapat dari kerang atau tiramnya sangat bagus tapi nggak kemudian kurang kurang gitu ya jadi yang jadinya makannya kurang bagus itu minyak minyak lagi ya mas Karena kalau dia dalam penasaran lebih cepat biasanya kita akan memberikan rekomendasi sinator dan kemudian ditambah oleh Virgin dengan uh, Fisiko dan ini dibantu dengan kelapa Indonesia bahwa apa hasilnya akan lebih cepat untuk sembuh selama bahan lainnya yang mungkin terutama eh, tidak terus dikonsumsi misalkan misalkan kelapa atau kopi atau teh banyak banget bisa mencoba dan kita itulah namanya penyembuhan alami ya alami alami bagaimana gitu misalnya kita uh, sebuah gelas itu ini ada putih gitu tapi kita konsentrasi dengan tinta biru Tak ah, mungkin orang jadi coach jadi cara mereka bahan kita kalau punya kalau itu khusus ya tapi kalau misalnya mereka celupi sudah biru kita celupi air yang putih gitu ya maka suatu saat dia akan sampai titik tengah jadi lagi gitu. sama saja itu tubuh kita kalau kita mau sebesar alamnya cara itu kalau yang mau alami seperti apa ya kasih mungkin kasih uh, mungkin kalau dikasih cuma karbon aktif kan semua karbon lagi ambil lagi ya, karbon tak mungkin nggak berbahaya bagi si air ketika dalam dunia kesehatan modern bilang ya kita mungkin tidak akan berbahaya karena di dunia kesehatan modern yang berusaha itu sering banget gitu ya itu merupakan eh, pengetahuan kesetimbangan kimia kita ya dan itu yang bukan tanpa efek samping ya. coba aja datang ke toko obat lihat di, di, di yang apa namanya obat yang misalnya levelnya ada kontraindikasi kemudian ada efek dan sebagainya nah, baik baik kita kesana malam hari ini ternyata kandungnya juga banyak ya kalau langsung mas mungkin langsung kita kabar ya karena tidak dalam lagi ada sahabat Edi Yusuf usianya 15 tahun di Gunung Kidul mau nih mas bagaimana caranya mengurangi rasa ngantuk pada saat kelelahan cara yang paling efektif salah satu orang adalah tiga tahun yang berada pada dia nah kadang seolah-olah itu bukan sinyal untuk kita bahwa itu kita perlu untuk beristirahat yang kedua yang membaca bahaya ketika kita merasakan atau merasakan samita dan sebagainya sangat berbahaya yang kedua yang kedua ditahan dulu karena bapak dan bapak selamat sehat para para Indonesia Assalamualaikum Alhamdulillah sehat siapa di mana bu? Ibu Siti ah,

Dan kedua, saya barat itu? Itu Oh, Yang ketiga, jadi kendali kalau ini masa satu majelis itu mengatakan aku kan di dua ya. Oh gitu, ya. Ada juga karena kejadian di sini.

lagi ya di sesi selanjutnya SMS di 0815 081578623923 yang mau telepon langsung menyusul sahabat Juli dan eh, menurutnya aja itu bisa kita analisa darah ya pak jadi itu bisa sakitnya apa kita bisa konsultasi sekalian tuh di yang jadi hasilnya maksimal tuh Thank you. tiga mayat di salah satu kamar mayat di sebuah rumah sakit di satu daerah. Kabarnya, ketiganya dalam kondisi tersenyum. Dokter, mengapa orang pertama ini meninggal dalam kondisi tersenyum? Tanya penjaga. Oh, dia kena serangan jantung ketika sedang mendapatkan jabatan baru. Jawab sang dokter. Lalu kenapa dengan orang kedua? Tanya penjaga lagi. Dia kena serangan jantung karena terkejut mendapat hadiah lotre ratusan juta rupiah mana orang yang ketiga meninggal dokter? Kata si penjaga kembali bertanya. Kalau dokter mengatakan tersambar petir, oh, kenapa dia tersenyum? Karena dia pikir dia difoto. Silahkan MT. Salah satu ciri optimisnya seseorang dalam kehidupan adalah tersenyum menjalani hari-harinya dan menciptakan keadaan yang ditemuinya. Kita tidak bisa mengubah bentuk fisik yang ada pada wajah kita, namun kita bisa mengubah ekspresinya menjadi lebih baik dan itu dengan senyuman. Saya Rika Putra, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. bersama bersama Rika Saputra. pukul 20 waktu Indonesia Barat sahabat Ganjar dan masih menyimak solusi sehat sama Pondok Logistik Indonesia dan Anda juga bisa simak siaran kami malam hari ini via live audio streaming kami di www.ncrg.com Silahkan simak juga bagi Anda pengguna BlackBerry maupun smartphone Android via aplikasi Linux Radio, Mobile Player Live maupun si Live Live Terima kasih sahabat sudah bergabung malam hari ini Kita langsung untuk kita selesaikan pada saat jadi yang pertama ya. Yang kedua adalah hmm, pertama kalau istirahat sebentar. Kemudian konsumsi uh, iya ini karena memiliki harga tinggi mungkin madu dan kurma ini bisa jadi sebuah solusi gitu kalau karbo karbo biasa itu karbo karbo biasa ini cepat ngantuk lagi karena cepat cepat diserap ah, sebentar tapi ngantuk lagi walaupun harga tinggi harga tinggi itu kan pada

maka mungkin bisa membantu dari sisi ini tapi itu kok tubuhnya tak lembab kok tubuhnya tak lembab dan ya mungkin nanti uh, eh, kena. bisa melek tapi nanti tubuhnya tadi kayak juga jadi memang paling enak tuh tubuh kok sudah optimal gampang memberikan uh, istilahnya dan itu gampang pegangan banyak kita begini normal kita mau cari tolongan semua herbal semua uh, makanan berkhasiat itu kan punya sifat. Nah, kita yang mau memanfaatkan sifatnya. Karena ada beberapa sifat yang pada akhirnya merugikan karena kita yang tidak optimal. Jadi kalau ada nanya, aku pernah berhasil, oh iya berhasil. Makan ini berhasil, semua berhasil. Herbal yang tidak langsung berhasil. Tinggal hasilnya cocok tidak buat tubuh kita. Seperti itu. Memang ya, kalau tidak menjawab, dan kita ke pertanyaannya, ya jawaban masih ada di Ya, kalau sampai kan kadang-kadang ada garis yang kelihatan pertama tadi apa yang mukasabah mubayyah baik kita yang pertama begini uh, berdasarkan memang sifat mata eh, keranjang dari cairan mm-hmm. nah, jadi ketika ada sasaran mati dan itu tidak bisa keluar atau ada satu hal tidak bisa hilang dari mata kita maka dia akan mengambang-ambang ini biasanya akan muncul ketika uh, kita melakukan suatu kondisi tertentu dan pada dia ada di depan pandangan gitu itu secara umum hanya bisa diperbaiki dengan uh, metabolisme kita sendiri yang pada akhirnya akan bagaimana cara supaya itu keluar dari mata kita gitu. kebanyakan dokter biasanya tidak bisa ada orang kan yang dia bilang bahwa itu seperti di retina mulai orang sama yang benar uh, tapi begini salah kalau kita gangguan dia masih bisa mengikuti maka insya Allah dia eh, istilahnya tidak terlalu berbalik kalau sudah mulai tepat nah itu yang bahayanya maka kalau kita berarti dia sedang mengatur di sesuatu. Maka ada bagian dari uh, yang proses cahaya itu memiliki uh, sebuah kelemahan. Entah di lensa, entah di kamera, atau entah di uh, eh, retinanya. kalau sama masih gerak-gerak, maka itu masih menambah-nambah saja. Soalnya ini kan uh, Bu Siti tadi juga bilang juga punya riwayat sebelumnya. Hmm. Ya, masuk akal juga. Ya.

kemudian kita akan belum akan bukan terpenuh. Nah, ya, gitu. Itu maksudnya kami ya, ya sebagai adik makin dekat dengan rumah itu sehingga sering terlibat rumah sebenarnya. Kemudian biasanya selanjutnya kita sapa Ibu Anya di Sleman. Bagaimana memilih makanan yang sehat? Karena kalau eh, beliau ini kalau makan buah dan sayur justru malah diare, mas. Oke, ya, saya betul orang pas kamu punya cabang dua gitu ya, nggak kan bisa juga soal ini. Jadi mungkin sifat dua itu penalakan nutrisi benar. Dan kemudian menyehatkan itu benar. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang kalau makan dua itu susah gitu. Ini tergantung juga daripada pola hidup yang sudah dijalani selama ini gitu. Dan mungkin terlalu banyak memakan satu jenis makanan kalau dia jadi diare dalam artian jadi menjelaskan sebagainya maka kemungkinan besar memang yang namanya ususnya terlalu dingin ini bisa dihangatkan dengan eh, dengan apa uh, rebusan air cair dengan rebusan air cair dan kain manis ini insya Allah bisa didinginkan dan eh maaf bukan didinginkan dihangatkan nah, ini bisa dicoba dulu nah kalau ternyata kok bukannya malah gini malah tambah diare jadi sebetulnya terjadi tumpukan di dalam posisinya nah ketika makan uh, buah-buahan dia langsung ter stimulasi untuk mengeluarkan tumpukan anak tersebut. jadi ada dua kemungkinan ya cara mereka bagaimana Kami harus ada ini juga kan gitu kita belum punya deteksi jarak jauh sayangnya kan yang di luar sana bukan anaknya kan coba kita beli sendiri lagi oh, langsung langsung langsung langsung ya ibu anak menurut saya teman-teman silaturahmi ya kita teman statement itu secara lab mungkin ya punya judgement terus kemungkinan besar memang mungkin ini mungkin secara eh, ini kemungkinan dia ada ada peruntukan kesamaan kritis di bagian lambung dan bagian bawah dan gitu. dalam hal ini ketika ini terjadi maka biasanya kalau akan terlalu banyak terus kemudian lama dan gitu ya mungkin akan terjadi beberapa kondisi yang kurang nyaman bagi lambungnya kalau mengenai jalan lambung terlalu lama di bawah kan gitu kurang seperti itu cara mensorsinya bagaimana ini yang pertama makanannya harus dilihat um, apa enggak jenisnya apa sih cukup apa enggak kalau makan banyak dagingnya atau yang rendah sekali sebenarnya susah dicerna jadi lama kurang goreng nasi maka mungkin akan terlalu lama di lambung jadi ya, ini yang perlu makan dulu ya jadi makanlah porsinya sedikit dan mulai dicerna itu insya Allah sambil minum beberapa herbal yang bisa uh, memicu regenerasi di banyak kita katanya pasti tantangan Insya Allah kita punya beberapa hal yang kita tuliskan di tempat kami nomor satu dan masih kami di DRK gitu dari Bandung kita ke Tuan Prabowo ada Ibu Siti Satria eh, usianya sudah 43 tahun beberapa bulan terakhir ini setiap sore badannya gatal-gatal merah, bentol-bentol kayak kena kulat tapi terus muka saya jadi prosesnya juga lama katanya ya mungkin senang baru mereka saya merasa terganggu akhirnya minum obat alergi untuk mencegahnya tapi takutnya menjadi ketergantungan sebenarnya ini keluhan eh, atau gejala apa dan solusinya secara holistik apa ya? ya kalau seperti itu memang ada hipersensitivitas atau bisa dibilang iritabilitas yang di isolasi atau terlalu buka ya, terlalu dekat terlalu mudah terganggu lagi pertanyaannya adalah ketika ini objek ini ada penyebabnya menurut eh, ilmu imutan yang pengeluaran sinyal yang kami praktekkan itu sebenarnya yang panas sebenarnya mas panasnya atau apa yang tergantung pola hidupnya nah ini akan berbeda ketika kita datang dan kita memisah oh, ternyata ibu tipenya panas gitu kita lihat kita lebarnya wow ternyata masih banyak hal yang cukup uh, perlu perhatian segera kan Jadi kita akan uh, rancangan dua pengamatan yang sesuai kemudian terapi yang sesuai juga biasanya kesan seperti ini pendampingan sama bukan kalau sedikit kerusakan di level atau gangguan fungsi sudah merusak dari situ udah bisa ini nanti uh, sambil beberapa hari yang insya Allah bisa membantu sahabat untuk pulih gitu. Nah, mungkin bisa juga silaturahmi kan langsung ya ke walaupun di Indonesia Ibu Siti di Pulau Progo. Terima kasih, nanti kita sapa lagi yang sudah ada di acara kami sudah cukup panjang satu yang kita sapa lagi dan sahabat lagi yang mau telepon masih boleh bergabung konten di sesi terakhir nanti 02748884245. Tetap semangat jangan KFM Jakarta insya Allah menjadi inspirasi untuk semua keluarga Indonesia. Kami akan kembali setelah informasi dari Rekan Sekan, Berikut ini. banyak, tapi kok bawaannya lemes, terus nangis ya? Udah bisa darah sih, tapi nggak ada apa-apa tuh. Apa sakit apa ya, Pak? Ya nggak tahu, Pak. Itu tuh dana obat-obat yang bermasalah mistik. Maaf iya ya, di sana kan ibu gak sakit analisa darah ya, Pak. Jadi ibu bisa tahu kemungkinan sakitnya apa, gitu Bapak? Ibu juga ya, bisa konsultasi sekalian, ya, Pak, karena jadi hasilnya ya maksimal, tuh. Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim itu menderita kelelahan atau penyakit atau kesusahan kesalahan hati tanda dapat darah, melainkan semua itu akan Solusi saya adalah Pondok Holistik Indonesia. Kita akan bahas SMS yang sudah masuk ataupun ada yang mau bergabung di konten, silakan di 884205. Masih bersama Holden Zidan dan juga Mas Satrio dari Pondok Holistik Indonesia. Dan yang selanjutnya di SMS Mas Satrio ada sahabat Anissa di Jakarta. Memang uh, eh, beliau ini perokok dan bagaimana supaya caranya benar-benar bisa hilang karena niat yang kuat pun sering masih merokok lagi. Nah, kemudian yang kedua, apa ada

suka dia buat di saya yang yang kedua itu apa sih yang terkait sama kita dengan rokok sebetulnya mempersaksi dirinya ada rokok itu jangan rokok itu teman saya sepi. Jadi selama saya merasa sepi, bisa nggak pernah bayar rokok. Rokok itu kan, jadi selama saya butuh kesenangan, maka saya akan cari rokok. Nah, itu dibenahi. Jadi kalau udah seperti itu, dengan hipnosis. Tapi ya, saya kan jujur. Sebenarnya orang tak jujur dengan diri sendiri. Kita kan ya. saya kayak menggendong ya. Yang bilang kamu berhenti rokok, jangan berhenti rokok, lihatnya apa ya, Kita memaksakan seperti itu, tapi seringkali kurang berhasil gitu. seringkali ketika orang tidak cukup relax itu kurang kurang efektif gitu. tapi ketika orang bisa menerjemahkan ternyata value saya tentang rokok di pasti ini oh seperti ini dan jujur gitu kemudian orang tidak jujur ya semakin jujur terbuka dan sama-sama diusahakan dengan baik insya Allah bisa dan kedua memang dengan bantuan terapi ini bisa sangat membantu mengatur uh, eh, fase depresi ini kan menyenangkan gitu ya ternyata dia tuh ngeluarin racun nah dengan racun kan rasanya nggak nyambung dilewati racun tidak nyaman gitu nah dengan bantuan terapi yang sesuai ini kita bisa benar-benar mempercepat proses deteksi itu sehingga kita cepat segera uh, proses itu berlalu dan rasa nyamannya itu akan lalu dan gitu kemudian makan-makanan sekali sering mantengin film dan aktivitasnya coba yang bisa melepaskan endorfin selatan ini juga dicari mulai dari olahraga ringan gini-gini kalau ada berat ada berat mas stres ada <laughs> ringan makan sama pagi ya melihara binatang gitu nah itu sangat membantu dalam proses untuk membuat tubuh tetap normal nah, gitu. jadi soalnya itu coba datang dokter di Indonesia kemudian membaca keadaan itu secara mungkin gitu ya kalau sudah terlanjur nanti suatu kita dengan melihat semua itu akan punya alasan yang kuat untuk iya misalnya ini harus berapa sampai saya ini selesai jadi ingat hasilnya dan insya saya akan jadi tambahan tambahan alasan alasan yang benar-benar prinsipil ya karena saya yakin sahabat ini kalau benar-benar ingin istilahnya beliau kenapa punya alasan yang kuat untuk perilaku pribadi tidak bisa dikonsistensi. Namun atau apa yang yang tidak berbahaya itu sebenarnya rokok kuning aja. Tapi itu bahaya ya, tapi itu sama berbahaya. Jadi memang rokok itu paling tidak mengganggu sebetulnya. Ada beberapa cara herbal harus digunakan dengan cara diuapkan. Jadi kalau herbal yang biasa asapnya ini memang saya pernah mengarahkan sih. Dan kenapa herbal itu dibutuhkan itu tuh? sekali lagi saya bilang setiap hewan punya sifat sifatnya cocok atau kita kalau nggak cocok maka kita nanti jadinya malah kurang berkualitas baik terima kasih jawaban Hamisa di Jakarta kita ke Rina Martania di Jawa Surya di sana apakah Osteo artis, osteo oh, artis, mungkin maksudnya osteo artistis ini ya. Apa radang sendi itu bisa sembuh total ya mas? Yang holistik gimana? Kalau dibilang bisa sembuh total bisa. Jadi kita punya beberapa uh, saya sudah mencoba sendiri di, di, di rumah ya jadi ada saya uh, alhamdulillah melewat arthritis pada usia sekitar di atas 50 tahun dengan terapi akupunktur bisa dengan berjalan tepat bisa bisa untuk karena apalagi ya kita bergabungan tentunya dirawat ya kalau sudah semua karena masih ada itu dijaga dijaga tapi bisa ada masalah yang dijaga penting bisa terus dia mas mau tanya nih, kalau susah tidur itu obatnya apa? Nah, soalnya ibu saya sering gitu, sering susah tidur. Apalagi kalau malam-malam terbangun, pasti dua jam setelah itu baru bisa tidur lagi. Bagaimana nih pengobatannya? Umur ibunya sudah 42 tahun. Ya. Terus seperti ini ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan global yang paling tinggal adalah ekstrim panas. Ekstrim panas menyebabkan kita susah tidur atau mungkin sudah ke kecanduan panas. Nah ini dengan terapi bekam dan akupunktur vibralis kondisi bisa sangat dibantu dengan hal pula kita bisa akan gunakan psikapa sama penyatu. Kemudian yang keduanya yang lebih berat lagi adalah kekurangan atau kerusakan pada tubuh ini. Kerusakan pada tubuh ini tidak punya agak lama, gitu. kita akan aplikasikan eh, akupunktur dan bekam uh, Mas Firman tapi ini yang seperti ini kalau sampai jadi kategori kedua ini kelakunya memang hemat jadi harapannya ya hanya jadi kategori yang pertama insya Allah banyak orang insomnia itu kayak mau ngebohong aja kalau di manusia Indonesia kenapa karena begitu sampai ke tempat tidur tidak sebentar ngomong mungkin langsung dengan suara tidurnya itu harus tidur ya ya ini insomnia ya tidur sering jalan rasa nyeri juga kadang pindah-pindah ini apa ada pengaruhnya pada pola makan dan istirahat karena kalau beliau ini tidurnya sering lagi kalau memang tidak ada benjolan artinya tidak ada pembentukan massa yang berarti maka dan tidak pindahnya maka kemudian gangguan tubuh luar kok istilah gangguan tubuh luar ini dicegah apa saja nggak ada efeknya nah organ yang bertanggung jawab ini kalau nggak ada akan peduli sering ini adalah di paru-paru. ini ada dua itu. Ini insya Allah kalau diterapi, ini yang pertama adalah pola kedengarannya harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, perlindungannya harus berkuat ya, gitu. Baik secara dari dalam gitu ya, jadi energinya ditingkatkan dengan beberapa suplemen yang nanti kita rekomendasikan atau kemudian dengan cara akupunktur plus minuman-minuman ya, yang bisa membantu menjaga tubuh lebih sehat itu ada sih seperti itu tapi untuk bisa menentukan apakah standarnya itu kita butuh berat olahraga juga akan dari teman-teman secara terakhir ya dan nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Wulan yang mungkin sekaligus sebagai penutup bapak beliau ya eh, minta alamat lengkapnya Pondok di Indonesia ini sama tentang vaksin mungkin bisa disampaikan alamat eh, ada informasi-informasi terbaru dari monopoli Indonesia sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini satu ya. yang baik, jadi selamat kami ada di Jalan Sunan Muria nomor 5, Jaban Simbrat, uh, eh, Jaban di Nabi Sleman. Mudahnya adalah seperti ini. Dari perempatan Kentengan atau ringkut Road sampai ketemu yang pertama di kanan jalan nggak ada yang tahu PLN kita mesti putar lagi dari KLN dulu sampai ketemu pom bensin lalu pom bensin perusahaan kalau sudah ketemu pom bensin di kanan jalan kita ke utara nanti akan ada jalan besar ke kiri itu adalah jalan damai nah kita jalan damai terus terus ke arah sahabat gitu jadi musuh dari alat diri ya jadi kan terus terus datang ketemu NSCM nah kalau misalkan uh, eh, pengen nyarinya material NSCM hanya alamat kami insya Allah akan dijawab dengan senang hati gitu ya kemudian dari NSCM kita lulus aja nanti sampai ketemu Alfamart tapi di jalan kalau ketemu Alfamart pelan-pelan akan ada dua belokan ke kanan kita ada di belokan yang kedua sebelum jembatan kecil ada yang sifatnya adalah pendidikan kecil apalagi ketemu ibu barat itu sudah kami lakukan masa kehalusan mulia insya Allah dari, dari situ sekitar 30 sampai 50 meter itu harus berada di kiri jalan kalau oleh sisi Indonesia gitu seperti itu nah kontak pesan adalah bisa ke nomor CS ini yaitu di 08 78 3966 0590 saya ulangi 08 78

6868 gitu. Beliau bergabung di Facebook kami uh, ambil aja di Pondok Holistik Indonesia atau Rumah Sehat Jogja. Baik, terima kasih sekali Mas Satria sudah berbagi ilmunya di kesempatan malam hari ini. Kita sambung di pertimbangan pekerjaan bukan dekat dengan program solusi. Terima kasih salam untuk teman-teman di Pondok Holistik Indonesia. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabatan kita perjumpaan kita di malam Sabtu kali ini ya Jumat malam solusi sehat ala Pondok sini Indonesia untuk edisi hari ini Jumat 5 Muharram 1435 Hijriah Dan lihatkan terus program solusi sehat setiap hari Jumat malam pukul 19.30 hingga jelang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan masih untuk sahabat Yuli, sahabat Ibu Siti yang sudah bergabung malam hari ini dan sahabat MT lainnya yang sudah bergabung di SMS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 hadir untuk Anda. Solusi Sehat ala Rumah Sehat Sampai jumpa dalam Solusi Sehat minggu depan. Saya satu penonton penelitian tersebut adalah

Terima kasih.